بسم الله الرحمن الرحيم Kemana perginya para lelaki Yang akan memenuhi seruan ilahi Di mana jiwa para pemuda berani Menjual diri untuk surga yang abadi Umat melolong di gelap kelam Rindukan pelita yang telah hilang Khilafah kembali bersinar terang Datanglah wahai para pejuang Kemana perginya para lelaki Yang akan memenuhi seruan ilahi Di mana jiwa para pemuda berani Menjual diri untuk surga yang abadi Mengapa kalian membisu Sementara musuh merampas tanahmu Mengapakah kalian membisu Sementara musuh merampas tanahmu Menjara, menindas dan menyiksa Kalian hanya bisa terdiam terpana Kemana perginya para lelaki Yang akan memenuhi seruan ilahi di mana jiwa para pemuda berani Menjual diri untuk surga yang abadi Bangkitlah ahli, tunaikan janji-janji Inilah harapan tunaikan kewajiban Bangkitlah akhir Tunaikan janji-janji Inilah harapan Tunaikan kewajiban Dunia Islam telah lama memburam Suburkan dengan darahmu Panji Islam kini telah berkibar Tunjukkan di mana peranmu Dunia Islam telah lama memburam Suburkan dengan darahmu Panji Islam kini telah berkibar Tunjukkan di mana peranmu Kemana perginya para lelaki yang akan memenuhi seruan ilahi di mana jiwa para pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi di mana jiwa pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi di mana jiwa pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi di mana jiwa pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi di mana jiwa pemuda berani yang akan memenuhi surga yang abadi di mana jiwa pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi menjual diri untuk surga yang abadi menjual diri untuk suka yang abadi.